Pada sore hari ini musta'inan billah dengan memohon pertolongan kepada Allah <clears throat> Kami akan melanjutkan untuk membaca dan mengambil fawaid faidah dari kitab Al-Usul Sittah. Enam perkara prinsip yang terdapat dalam agama Islam yang mana hal ini telah gamblang diterangkan dijelaskan dengan gamblang di dalam Al-Quran demikian pula di dalam sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sehingga kata para ulama sepantasnya seorang muslim mengetahui memahami enam perkara prinsip yang diterangkan oleh mu'alif dalam kitab ini kenapa enam perkara prinsip yang beliau terangkan dalam kitab ini sangat penting karena kata sebagian ulama bahwa enam perkara prinsip yang beliau terangkan dalam kitab ini barang siapa naam yang mencacati dari enam perkara ini ada yang sampai dari enam perkara ini ada yang sampai kepada derajat kekufuran namun ada yang sampai kepada kebidahan. Padahal siapa yang dia Naam Mengurangi atau mencacati dalam enam perkara prinsip yang disebutkan oleh mu'alif dalam kitab ini Dan pada beberapa pertemuan sebelumnya Walhamdulillah kita telah membaca penjelasan dari Al-Allamah Al-Syukh Salih bin Fawzan bin Abdullah al fawzan Hafizahullah Ta'ala wa ra'ah Usul pertama Kemudian kita pun telah masuk kepada Usul yang kedua Namun seingat kami belum selesai Barakallahu fikum. Sebelum kita melanjutkan kepada penjelasan beliau Ustaz Saleh Fauzan hafizahullah terhadap usul yang kedua dari enam usul ini, sini. Naam, kita akan sedikit murajaah mengulang beberapa hal penting yang beliau terangkan. Adapun usul pertama atau prinsip pertama dari enam perkara prinsip ini yang telah kita lalui. Ada yang masih ingat? Tentang apa? Ya. Nah, tentang At-Tauhid yaitu mengikhlaskan ibadah hanya bagi Allah Subhanahu wa taala dan tentang lawannya yaitu apa? Syirik. Dan keadaan Al-Quran yang mana mayoritas ayat-ayatnya bahkan kata Imam Muqayyim rahimahullah semua ayat-ayat Al-Quran menerangkan tentang tauhid terkait dengan tauhid dan menjelaskan tentang lawannya itu syirik sehingga penjelasan tentang tauhid kewajiban bagi setiap muslim untuk mengesahkan ibadah hanya bagi Allah mengesahkan Allah subhanahu wa ta'ala di dalam ibadah hal ini dengan mudah akan diketahui dipahami oleh setiap muslim yang benar-benar dia membaca dan memperhatikan Al-Quran apalagi jika ditambahkan dari hadis hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Dan seorang muslim akan memahami bahayanya kesyirikan sebagai dosa yang paling besar lawan dari tauhid. Barang siapa yang meninggal dalam keadaan dia berada dalam kesyirikan, syirik akbar dan belum bertaubat sampai meninggalnya, maka diancam oleh Allah Subhanahu wa taala dia tidak akan dimasukkan ke dalam jannah. Hal ini wajib jelas penjelasan ayat-ayat yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Namun demikian gamblangnya, demikian jelasnya ternyata banyak dari kalangan umat ini yang salah, keliru dalam perkara ini. Bahkan di akhir usul yang pertama Mu'alib mengatakan as telah menampakkan tauhid al-ikhlas dalam ibadah itu tauhid dalam bentuk merendahkan atau di, menggambarkan tauhid tersebut seakan-akan itu adalah perbuatan nah tanakus merendahkan kepada orang-orang saleh wa dan mengurangi merendahkan dalam hak-hak mereka Sebaliknya syaitan menampakkan bahwasannya kesyirikan perbuatan syirik kepada Allah dinampakkan oleh syaitan seolah-olah dalam bentuk mencintai orang-orang saleh nam dan mengikuti mereka. Demikian keadaan nam umat yang digambarkan oleh Syekh dan Syekh menyebutkan muallif di sini pada zaman beliau. Sudah demikian keadaannya. Nah, apalagi di zaman kita yang semakin jauh dari zaman nubuwah. Zaman semakin jauh dari zaman nubuwah akan semakin banyak apa? Penyimpangan, semakin jauh penyimpangan. Maka ikhwani fiddin rahimana rahimakumullah Benar-benar seorang muslim harus memahami tentang hal ini sebagaimana penjelasan dari Al-Allamah Syekh Shalih Fauzan hafizahullah yang telah kita baca pada beberapa pertemuan sebelumnya. Adapun usul yang kedua yang telah kita masuk padanya ya terangkan dalam mu'alif rahimahullah al-asusani perkara atau usul yang kedua ini tentang apa? Ah. Nah, perintah untuk apa? bersatu dalam menjalankan agama dan larangan dari berpecah belah. Perkara kedua yang disebutkan Syekh, usul kedua ini benar-benar merupakan perkara yang prinsip. Sampai-sampai Syekhul Islam Rahim rahimahullah sebagaimana membacanya dalam mukilan yang disebutkan Syekh Abdullah bin Abdurrahman Al-Bukhari dalam kitab Al-Hajar Nah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan inna minal qawaidil azimah allati hiya min jima'id din. Sesungguhnya kata beliau termasuk kaidah yang agung. Yang mana kaidah ini termasuk kesimpulan atau pokok dari dinul Islam adalah kata beliau ta'lifal qulubi wa ijtima'il kalimah wa salahat dzatil bain. Ta'lif al-qulub mempersatukan hati kaum muslimin. Ijtima'ul kalimah persatukan kalimat kaum muslimin. <coughs> Wassalaha dzatil bain dan memperbaiki hubungan di antara kaum muslimin. Hal ini merupakan kaidah yang agung, prinsip yang besar al-ijtima bersatu wanadzul furqah dan membuang perpecahan benar-benar merupakan perkara prinsip bagi ahli sunnati wal jamaah. Namun para ulama mengingatkan bahwa al-ijtima persatuannya kaum muslimin bukan sekedar persatuan tetapi persatuannya kaum muslimin kata para ulama yakunu 'alal haqqi wabil bil haqqi walil haqq. Al-ijtima persatuan yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala benar-benar harus 'alal haqq di atas al-haqq. wabil bil haqqi dan dengan al-haqq walil haqqi dan untuk al-haqq. Baru ini persatuan yang sesungguhnya. Persatuan alal haq yani ala manhaj sahih ala kitab wa sunnah bi fahmi salafus salih. Dilakukan dengan manhaj yang sahih dengan dengan tujuan yang sahih. Ini ijtima yang diperintahkan kita padanya. Bukan sekedar apa? bersatu. Kalau sekedar bersatu badan dalam keadaan akidahnya beda-beda. Pemikirannya beda-beda. Yang seperti ini bukan persatuan yang benar. Justru ini sebenarnya adalah melanggengkan perpecahan. Karena yang diperintahkan bagi kaum muslimin adalah bersatu di atas agama dalam rangka menjalankan agama. Kembali kepada Al-Quran wa sunnah bifahmi salafus salih. Sebagaimana dipahami, dijalankan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, persatuan yang didasarkan kepada hanya karena kemiripan saja. Mirip ini sama-sama mendakwakan sunnah namun ternyata tidak benar-benar di atas prinsip-prinsip nam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam menjalani dakwah ini maka ini bukan persatuan yang hakiki bagaimana bisa bersatu antara seorang yang dia memperjuangkan sunnah Rasulullah dengan seorang yang membolehkan untuk mencela dan memberontak kepada pemerintah. Apakah bisa bersatu? Tidak. Nah, apakah bisa berjalan bersama? Seandainya benar-benar dia di atas prinsip al-haq, tidak mungkin bisa bersatu. Karena perbuatan mencela kepada pemerintah yang muslim. Nah, apalagi memberontak padanya. Sungguh ini menyelisihi al-haq, menyelisihi manhaj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Ini yang harus dipahami kaum muslimin. Dijelaskan oleh para ulama bahwa persatuan yang dimaksud adalah persatuan alal haqqi wa bil haqqi walil haqq. Bukan persatuan karena kepentingan sesaat. Ikhwani fiddin rahimana rahimakumullah. Tidak mungkin bersatu seorang yang memperjuangkan dakwah tauhid dengan orang yang nah mendakwahkan kepada kesyirikan hanya karena satu kepentingan tidak mungkin bersatu. Yang ini memperingatkan dari perbuatan gulu kepada orang-orang soleh. Sementara yang ini mengajarkan, mengajak umat untuk gulu kepada orang soleh. Bersatu, mustahil. Ini pasti ada sesuatu. Tidak beres ini. Karena persatuan yang sesungguhnya adalah ijtima' alal haqqi wa bil haqqi walil haqq. Seorang yang dia benar di atas al-haq, maka yang lain rujuk padanya. Kalau dia yang salah, maka dia yang merujuk kepada al-haq. Mendahulukan al-haq di atas akal dan perasaannya. Barulah akan terwujud persatuan kaum muslimin yang hakiki. Kembali kepada dalil. Ikhwani fiddin rahimana rahimakumullah Oleh karena itu di antara dalil dalam Al-Quran Yang menunjukkan wajibnya bersatu tadi di atas Al-Haq Dan dilarang dari berpecah belah yakni dalam surat Ali Imran ayat ke-103 Allah berfirman Wa'atasimu bihablillahi jami'a Wa la tafarruqu Perhatikan ayat ini. Wa'tasimu bihablillahi jami'a. Wa'tasimu ay eh, tamassuk. Tamassaku. Berpegang teguhlah kalian dengan tali Allah. Apa makna tali Allah? Hablullah itu apa maknanya? Al-Quran. Wa sunnah. Wal islam. Berarti yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita kaum muslimin untuk semuanya sama-sama berpegang teguh dengan apa? Al-Qur'an was sunnah sebagaimana dipahami dan dijalankan para sahabat Rasulullah. Ini yang Allah perintahkan. Bukan sekedar bersatu badan, berkumpul, bekerja sama dalam keadaan memiliki akidah wal manhaj dan fikrah yang menyelisih al-haq tadi. Tidak mungkin bisa bersatu. Namun ketika semuanya kembali menginginkan menghukumi pemikirannya, perasaannya, akidahnya dihukumi dengan Al-Qur'an was sunnah bi fahmi salafus saleh, inilah yang akan terjadi persatuan. Ikhwani fiddin rahimana rahimakumullah Syekh Salih Fauzan Hafidahullah dalam penjelasan yang telah kita baca pada pertemuan yang sebelumnya beliau menyebutkan beberapa dalil dari Al-Qur'an yang menunjukkan perintah untuk bersatu dan larangan dari berpecah belah. Kalau kita katakan al-ijtima, maknanya ijtima yang tadi. Itu ijtima apa? Al-haq, wabil haq, walil haq. Nah, barakallahu bikum. Di antara dalilnya yang telah kami baca tadi surat Ali Imran ayat ke-103 wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Juga dalam masih dalam Ali Imran ayat ke-105 Allah berfirman wa la takunu kalladzina tafarraqu wa ikhtalafu min ba'di ma ja'akumul bayyinat wa ulaika lahum adzabun 'adzim. Wala takunu dan janganlah kalian menjadi seperti orang-orang yang berpecah belah dan berselisih setelah datang kepada mereka al-bayyinat. Bukti-bukti yang nyata, dalil telah sampai, ilmu sudah sampai. Ini kebenaran, ini al-haq, ini dalilnya. Namun kenapa pecah? Mesti ada sebagian yang menyelisihi terhadap dalil tersebut. Nah, kalau semuanya benar-benar merujuk kepada bayinat tadi, tidak mengedepankan hawa nafsunya, mesti bersatu. Akhwani fidim rahimana rahimakumullah. Juga dalam surat Al-An'am ayat ke-159 Allah berfirman, "Innal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a lasta minhum fi syai' innama amruhum ila Allah." Dalam surat Al-An'am ayat ke-159 Allah berfirman innal ladina farraqu dinahum sesungguhnya orang-orang yang memecah belah agama mereka sehingga mereka menjadi syiaan bergolongan-golongan. Nah. Wah ulasta minhum bukanlah engkau wahai Muhammad engkau tidak termasuk dari golongan mereka sedikit pun. Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwa orang-orang yang memecah belah agama ini menjadi golongan-golongan maka Nabi Muhammad SAW tidak termasuk dari mereka sedikit pun. Rasulullah SAW berlepas diri. Dan beberapa dalil lain yang beliau sebutkan yang telah kita baca pada pertemuan yang lalu. Kesimpulannya kata Syekh Salih Fauzan, berdasarkan dalil-dalil ini, فَلَا يَجُوزُ لِلْمُسْلِمِينَ أَنْ يَتَفَرَّقُوا فِي دِينِهِمْ Kesimpulan, maka tidak boleh bagi kaum muslimin untuk berpecah belah dalam agama mereka, dalam menjalankan agamanya. Subhanallah, dalam penentuan satu syawal saja terjadi apa? Khilaf, perselisihan. Mereka tidak mengembalikan pembahasan kepada para ulama. Barakallahu fikum. Padahal dalam perkara yang seperti ini dalil-dalil yang kuat. Sudah jelaskan para ulama. Nam untuk Rabbul khilaf dikembalikan kepada waliul amr minal muslimin. Nah, akan mengangkat perselisihan tadi. Berdasarkan dalil Nam as-sawmu yawma yasumun nas Wal fitru yawma yubtiruna nas. Puasa itu di mana manusia ay al jamaah fil bilad. Kaum muslimin ada satu negeri berpuasa. Demikian pula berbuka. Akhwani fi din rahimana rahimakumullah. Tidak boleh bagi kaum muslimin untuk berpecah belah dalam menjalankan agama mereka. Bal yajibu an yakunu ummatan wahidatan ala tauhid. Bahkan wajib bagi kaum muslimin mereka bersama menjadi umat yang satu di atas tauhid. Nah, Allah berfirman dalam surat Al-Anbiya ayat ke-92 inna hadhihi ummatukum ummatan wahidah wa ana rabbukum fa'buduni sesungguhnya ini adalah umat kalian dalam keadaan umat yang satu wa ana dan aku kata Allah rabbukum rabbnya kalian fa'buduni maka beribadah kalian kepadaku kenapa dinul Islam itu agamanya Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah dalam menjelaskan agama ini kepada manusia mengutus siapa? Siapa yang Allah utus? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian siapakah yang menerima langsung memahami, mempelajari, menyampaikan kepada manusia men menerimanya langsung dari Rasulullah siapa dari kalangan kaum muslimin? As-sahabat. Rasulullah mengatakan khairul quruni qarni. Sebaik-baik generasi ada generasiku para sahabat. Kalaulah kaum muslimin mau mengembalikan urusan agama ini, akidahnya, ibadahnya, akhlaknya, muamalahnya semua dikembalikan kepada Al-Qur'an wa sunnah sebagaimana dijalani dipahami oleh para sahabat Rasulullah, niscaya kaum muslimin akan menjadi ummatan wahidah. Tapi mereka menyelisihinya maka terjadilah apa? Pecah. Muncullah orang-orang menyimpang. Nah menyimpang sejak dulu. Zaman sebagian sahabat masih hidup. Muncullah khawarij. Muncullah qadariyah. Muncullah rawafil. Rawafil Nah. Dan kelompok-kelompok menyimpang lainnya semakin jauh semakin banyak Ikhwani fidin rahimana rahimakumullah. Namun kita harus memahami bahwa perpecahan seperti itu tidak boleh dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat yang kita baca tadi dalam surat Ali Imran, "Wala takunu kalladina tafarraqu waqtalafu." Jangan kalian wahai kaum muslimin menjadi seperti orang-orang yang berpecah belah dan berselisih. Setelah datang kepada mereka bayina. terjadi perbedaan antara kita misalnya dengan saudara kita sudut pandang dalam urusan agama jangan emosi nah kembalikan kepada apa dalil kalau pendapat saudara kita tadi lebih di atas dalil jangan malu kita katakan kita rujuk kamu benar demikian sebaliknya kalau saudara yang salah dirinya yang di atas dalil saudara tadi kembali kepada dia Selesai. Seandainya mau seperti ini, maka akan menjadi apa? Umat wahida. Khwanifidin rahimah rahimakumullah. Namun kata para ulama yang menjadi di antara sebab-sebab terjadinya ikhtilaf wa tafarruq pada umat ini kata Syekh Abdullah bin Abdurrahman Al-Bukhari hafizahullah beliau menyebutkan di antaranya tiga. Yang pertama penyebab terjadinya ikhtilaf wa tafarruq di hadhil ummah yang pertama kata beliau adalah al-jahlu kebodohan. Nah, coba antum pernah lihat ada orang-orang yang sebenarnya tidak mengetahui ilmunya berdebat. Yang terjadi debat apa? Hah? Debat kusir kan? Ah, kata saya mah yang ini yang benar. Nah, Berdasarkan pemikiran saja. Kata ini yang benar. Dua-duanya salah kan dua-duanya tidak berdasarkan apa? Ilmu. Karena kejahilan terjadilah apa? Perpecahan. Tidak mengembalikan kepada dalil. Menurut saya, menurut saya, menurut perasaan, menurut akalnya, Sebab kedua kata beliau hafizahullah yang menyebabkan ikhtilaf wa tafarruq Nah fikum di antaranya kata beliau hafizahullah taala al-hawa atau ittiba'ul hawa mengikuti hawa nafsu. Kadang-kadang seseorang sudah mengetahui ilmunya, belajar indal ulama, di hadapan para ulama, dia mempelajari akidah tauhid, mempelajari sunnah Rasulullah, mempelajari manhaj yang sahih di hadapan ulama yang ma'ruf kekokohannya dalam sunnah ini. Namun kenapa setelah naam sekian lama kalau ilmu dia tahu bahkan mungkin lebih tahu dari sebagian kita. Namun kenapa dia menyelisih al-haq? Ittiba'ul hawa, mengikuti hawa nafsu. Karena iming-iming dan sebagainya. Dunia pecah sudah. Akhirnya yang dulu prinsipnya tegas kemudian apa? Ah, goyang sudah. Nah, barakallahu begitu Nampak sudah. Sahabat Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu an mengatakan, "Nam ad-dalalah haqqul dalalah benar-benar penyimpangan yang nyata yang sesungguhnya itu adalah kata beliau anta rifa ma kunta tunkir wa tunkira ma kunta ta'rif engkau membenarkan perkara yang dulu engkau ingkari padahal sudah tahu ilmunya dan engkau mengingkari perkara yang dulu engkau benarkan sudah berbalik dalam keadaan ilmunya sudah diketahui Ya kalau tidak mengetahui ilmunya wajar. Tapi ketika ilmu sudah dia ketahui, bayinat sudah datang padanya, berubah. Ini menunjukkan dia berada di dalam hakul dolala. Taklah tagtar jangan tertipu dengan sekian banyak gelar yang ada padanya. Kalau keadaan demikian, dia berada dalam dolala. Demikian disebutkan sahabat Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu. Dan sebab ketiga kata Syekh Abdullah bin Abdurrahman al-Bukhari hafizallahu dari terjadinya ikhtilaf wa tafarruq ta'nul ulama mencela kepada para ulama. Padahal para ulama Rasulullah mengatakan wa innal ulama'a warasatul anbiya. Innal anbiya'a lam yuwarrisul dinaran wala dirhama. Walakin warasul ilma faman akhadahu akhadha bihadzin wafir. Atau kama kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya para ulama itu pewaris para nabi. Dan yang diwariskan nabi bukan dinar, bukan dirham, tetapi apa? Ilmu. Maka barang siapa yang ingin mengikuti jejaknya Nabi Muhammad, maka ikuti jejak siapa para ulama ulama al-ajillah yang ma'ruf dengan keilmuannya, pengamalannya, dakwahnya, pembelaan terhadap dakwah ini. Ketika ada orang sudah mulai mencerak kepada para ulama, maka di sana akan terjadi bibit-bibit perpecahan. Mulai dari dirinya, kemudian temannya, pengikutnya akan menjadi satu kelompok yang menyelisih para ulama tersebut. Nah, akhirnya dia mencoba mencari-cari jalan pembenaran atas perbuatannya tersebut dengan mencari orang-orang yang bisa diulamakan. Padahal bukan ulama hakikatnya. Dimunculkan tokoh-tokoh yang dulu dia tidak mengenal, dia tidak menganggap sebagai ulama. Tapi ketika sudah mulai penyimpangan, dia mencela para ulama. Ini tiga sebab besar terjadinya ikhtilaf wa tafarruq pada umat ini pertama al-jahlu kebodohan yang kedua ittiba'ul hawa yang ketiga adalah ta'nul ulama nas'alullah salam wal afiyah Ikhwani din rahiman wa rahimakumullah Maka kata Syekh Shalih Fauzan hafizahullah Telah kita baca hari ini Kalau seandainya terjadi ikhtilaf Hal ini harus segera kita selesaikan Diputus dengan cara apa? Terjadi perbedaan Pandangan Maka ini segera diputus dengan cara apa? Ahsan Barakallahu fikum Berrujuk ilal kitab wa sunnah Kembali kepada Quran dan sunnah Duduk tenang Masalah apa yang kita perselisihkan Masalah ini Naam antum sebutkan mana dalil atas pendapat antum Demikian mana para ulama berpendapat kita bahas. Oh, ternyata antum keliru. Nah, pemahaman antum keliru, tidak demikian. Demikian disebutkan jelaskan para ulama, demikian demikian. Kan demikian seharusnya. Rujuk ilal kitab wa sunnah. Barakallahu fikum. Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan hal ini, memerintahkan hal ini dalam surat An-Nisa ayat ke-59. فإن تنزعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر Dan seandainya kalian berselisih dalam satu perkara, maka farudduhu kembalikan perkara yang kalian perselisihkan tersebut ilallah. Kembalikan kepada Allah berarti kembalikan kepada apa? Kepada Al-Qur'an. War Rasul kembalikan kepada Rasul kembalikan kepada apa? Kalau Rasulullah masih hidup langsung kepada Rasulullah, kalau beliau sudah wafat kembalikan kepada sunnahnya. Bahkan di akhir ayat Allah mengatakan in kuntum kalau kalian benar-benar beriman kepada Allah dan yaumil akhir. Maka orang-orang yang mau mengembalikan ketika terjadi perselisihan dikembalikan kepada Al-Qur'an was sunnah bi fahmi salaf inilah yang sesungguhnya dia benar-benar beriman kepada Allah dan yaumil akhir. Tanya apakah kamu beriman kepada Allah yang akhir? Sabar. Kembalikan perselisihan kepada dalil. Nam duduk dengan tenang. Barakallahu Ikuti bimbingan para ulama mu'tabar. Dalam perselisihan-perselisihan seperti ini mereka adalah al-adillah, mereka itu sebagai yang menunjukkan kita kepada dalil-dalil tadi. Al-ulama kan nujum. Ulama itu seperti bintang-bintang di langit. Di antara fungsi bintang untuk menunjukkan apa? Arah. Juga fungsi bintang menghiasi langit menjadi indah dengan adanya para ulama. Dan kita tahu akhirnya oh ternyata maksud dari ayat itu, maksud dari hadis tersebut ternyata demikian. Dari mana penjelasan para ulama? Dan para ulama itu mendapatkan ilmu secara turun saling mewarisi. Ulama di zaman ini mendapatkan dari gurunya para ulama sebelumnya sebelumnya sebelum sampai kepada para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan ada terus para ulama yang demikian. Ikhwani fi din rahimana rahimakumullah. Kemudian dalam penjelasan yang sebelumnya pula Syekh menerangkan bahwasanya ikhtilaf perselisihan itu bukan rahmah. Sebagaimana anggapan sebagian orang bahwasanya ikhtilafi ikhtilafu ummati apa? Rahmah katanya. Perselisihan umat itu rahmah katanya. Dan bahkan menisbatkan ini adalah hadis. Telah kita sebutkan dalam ta'alik syara ini nah bahwa riwayat ini ikhtilafu ummat rahmah Syekh Albani rahimahullah mengatakan dalam silsilah al-dhaifah la aslalahu Riwayat itu tidak ada asalnya. Dicari para ulama, tidak ada asalnya, tidak ada sanad yang benar. Apa masih mau menisbatkan ucapan ini kepada Rasulullah setelah tahu ini tidak ada asalnya? Tidak boleh. Kalau kita sudah mengetahui bahwasanya satu hadis itu lemah, satu hadis itu sebenarnya tidak bisa disandarkan kepada Rasulullah, kemudian kita sengaja Bahkan mengatakan kalau Rasulullah, ini hadis Rasulullah, persiapkan Nah, an, an, ancaman Rasulullah SAW mengatakan, "Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar." Barang siapa berdusta atasku kata Rasulullah sengaja setelah dia tahu tidak ada asalnya, hadis itu tidak benar. Tidak boleh dinisbatkan kepada Rasulullah, namun dia sengaja terus mengucapkan dan menisbatkan kepada Rasulullah ini hadis. Kalau Rasulullah, siapkan tempat duduknya di dalam neraka. Ancaman yang besar. Maka riwayat ikhtilafu ummat rahmah para ulama alul hadis mengatakan la aslalahu. Tidak ada asalnya. Secara sanadnya demikian. Secara makna kalimatnya, lafadznya juga menyelisih dalil. Dalam lafaz dikatakan ikhtilafu ummat rahmah perselisihan umat rahmah kalau kita membaca ayat Allah dalam surat Ali Imran ayat ke-105 yang tadi kita baca Allah berfirman wala takunu kalladina tafarraqu wakhtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat wa ulaika lahum adzabun adzim surat Ali Imran ayat 105 perhatikan baca Allah mengatakan, jangan kalian menjadi seperti orang-orang yang berpecah belah dan berselisih. Setelah datang kepada mereka bayinat ilmu, bayinat bukti-bukti yang nyata. Lalu setelah itu Allah mengatakan wa ulaika lahum adzabun azim. Mereka-mereka itu yang berselisih setelah datang ilmu maka mereka itu mendapatkan azab yang azim, adab yang besar. Allah mengatakan orang yang berselisih seperti tadi setelah datang ilmu diancam dengan adab. sementara tadi mengatakan ikhtilaf umat apa? Rahmah. Bertolak belakang tidak? Tolak belakang. Maka kalimat ini ikhtilaf umat rahmah secara sanad lemah. La lahu, kata Syekh al bani rahimahullah secara makna kalimat tadi juga menyelisihi dalili yang jelas dalam Al-Qur'an. Apa yang mesti disandarkan dari kalimat ini? Seorang muslim wajib meyakini ikhtilaf, perselisihan, perpecahan itu jelek. Bukan rahmah. Sahabat Abu Ibn Mas'ud radhiyallahu an ketika beliau sholat di belakang Utsman bin Affan radhiyallahu anhu di Mina Beliau sahabat Utsman menggenapkan solat di sana empat rakaat, sementara beliau pernah solat di belakang sahabat Nabi Muhammad Abu Bakar wa Umar solat di kosor. Maka kemudian eh, sahabat Abu Mas'ud beristirja mengucapkan inna wa inna rajiun kemudian ada yang mengatakan kenapa engkau tidak menyelisihinya apa ucapan sahabat abu Mas'ud radhiyallahu an beliau mengatakan al khilaf syarrun al khilaf syarrun pemahaman para sahabat. Perselisihan apa? Jelek. Maka walaupun beliau berpendapat demikian, beliau tetap bermakmum kepada siapa? Sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu Karena beliau sahabat Utsman berijtihad dan beliau layak untuk berijtihad. Ikhwani fi din rahiman wa rahimakumullah. Kemudian kita baca kalimat mu'alif berikutnya Wa nahana an nakuna kalladzina tafarraqu wa ikhtalafu qablana fahalaku Dan Allah Subhanahu wa taala telah melarang kita agar kita tidak menjadi seperti orang-orang yang berselisih orang-orang yang berpecah belah dan berselisih sebelum kita fahalaku sehingga mereka binasa agar tidak menjadi seperti umat sebelum umatnya Nabi Muhammad SAW yang mana mereka berpecah belah berselisih sehingga mereka binasa. Dijelaskan oleh Syekh Saleh Fauzan Hafidahullah makna kalimat ini lama baqau ala ikhtilafihim halaku. Ketika umat yang sebelum umatnya Nabi Muhammad ini terus menerus berada dalam perselisihan mereka, halaku binasa mereka. Watanaharu mereka saling berselisih. Fima bainahum dalam perkara yang ada di antara mereka, watakotalu mereka saling berperang satu sama lain. Wahad sya'nu ahli ikhtilaf Inilah keadaannya orang yang senangnya ikhtilaf Ribut, perselisih Terus seperti itu Tidak mengembalikan kepada dalil Amma sya'nu ahli ijtima Adapun keadaan orang yang senang ahli ijtima ahli Orang persatuan Benar-benar persatuan alal haqi wabil haqi walil haqi bahwa al-quwwatu zawalul fi qulubihim. Keadaannya adalah kuat kokoh. Tidak mudah goyah. Dan keadaan mereka zawalul hiqad, hilangnya kedengkian, hilangnya hasad dan kedengkian dari hati-hati mereka karena mereka senantiasa mengembalikan kepada apa? dalil. Tidak mendahulukan perasaannya. Nah, bahkan terkadang ketika ada kekurangan saudaranya dalam dalam hak, -hak syakhsiyah dia bersabar. Namun ketika itu perkara yang menyelisihi din, kaidah-kaidah agama, maka dia menegakkan nasihat supaya dia kembali kepada Allah. Ikhwani fi din rahimakumullah. Beliau menyebutkan dalil dalam surat dari surat An-Nisa ke-65. Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka ma shajara bainahum. Thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Fala wa rabbika maka sekali-kali tidak demi Rabbmu dan demi Rabbmu la yu'minuna mereka itu pada hakikatnya tidak beriman hatta hingga mereka yuhakimu kak menjadikan engkau wahai Muhammad sebagai hakim memutus perkara fi masajaru bainahum dalam perkara-perkara yang mereka perselisihkan di antara mereka. Summa la yajidu fi anfusihim haraja. Kemudian mereka tidak mendapatkan dalam diri, diri mereka rasa berat mimma qadaita dari perkara yang kau putuskan wahai wa yusallimu taslima dan mereka benar-benar menerima terhadap keputusanmu. Ayat ini menunjukkan bahwa orang yang benar-benar beriman sesungguhnya benar-benar akan ridha untuk dihukumi dengan dalil. Nah, tidak akan berontak terhadap apa? Dalil dan tidak akan mendahului dalil. Nah, tidak akan mendapatkan rasa berat ketika dirinya ternyata salah tubrukan dengan dalil. Ini alamat orang tadi benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala hafidhallah wa la yurdin nasa wa la yunhi an-nizaa'a illa ruju'u ila kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada yang bisa membuat riba manusia yang sesungguhnya Nah, tidak bisa membuat riba sesungguhnya kepada manusia. Walayunhi an dan tidak bisa menyelesaikan perselisihan illa melainkan rujuk kembali kepada kitabullah, kembali kepada kitabillah, kepada Al-Qur'an wa sunnati Rasulih sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada yang bisa menyelesaikan perselisihan kecuali dengan hal ini. Ikhwani fillah rahimakumullah. Kemudian mualif mengatakan, وذكر أنه أمر المسلمين بالاجتماع muslimina الدين ونهاهم عن التفرق فيه dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasanya Allah memerintahkan kaum muslimin untuk bersatu fiddin dalam menjalankan agama wanahahum dan Allah melarang kaum muslimin an untuk berpecah belah dari agama dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Asy-Syura ayat ke-13. Surat Asy-Syura ayat ke-13. Allah berfirman, "Syara'a lakum minad din ma wassa bihi Nuha walladhi auhayna ilaik wa ma wassayna bihi Ibrahim wa Musa wa Isa an aqimud dina fala wa la tatafarraqu fihi." Dan Allah Subhanahu wa taala, "Syara'a lakum din Allah telah mensyariatkan bagi kalian berupa agama ini yang mana Allah wasiatkan hal tersebut kepada Nabi Nuh. Yang Allah syariatkan kepada Nabi Muhammad juga Allah telah wasiatkan kepada siapa Nabi Nuh. Walladina auhayna dan yang kami wahyukan kepadamu wa mawassaina bihi dan yang kami wasiatkan dengannya kepada Nabi Ibrahim, wa Musa, Nabi Musa wa Isa, semuanya. Yang Allah wasiatkan kepada para anbiya sama. Apa? An aqimuddin agar kalian benar-benar menegakkan agama sama. Wala tatafarraqu fi dan jangan kalian berpecah belah dalam menjalankan agama. Jangan ridho kita melihat perselisihan dalam urusan-urusan agama seperti ini. Nah, yang satu menunaikan tauhid, yang satu terjatuh dalam kesyirikan, yang satu atas dalil yang sahih, yang satu atas dasar dalil yang baik. Kalau perselisihan seperti ini tidak boleh kita memberikan uzur. Khilaf yang dibolehkan kata para ulama imma khilaf tanawwu' Khilaf yang dalilnya adalah sahih hanya saja memang bermacam-macam boleh diamalkan semuanya. Atau khilaf tadad afwan bukan tadad yang berlawanan khilaful afham Nah, dalilnya sahih namun berbeda dalam memahami. Ah, dasar hukumnya sahih, bukan dhaif. Hanya ah, saja berbeda dalam memahami, maka kita mencari yang rajih namun tidak membid'ahkan kepada lawannya karena atas dasarnya apa? Dalilnya apa? Sahih. Namun dalam khilaf tadad yang bertentangan antara tauhid dengan syirik, antara sunnah dengan bid'ah, ya tidak boleh kita memberikan apa? Uzur posisikan khilaf tadi pada tempatnya. Yang mana ini? Barakallahu fikum. Ikhwani fiddin rahimana rahimakumullah. Kemudian mu'alif mengatakan wa yaziduhu wuduhan ma waradat bihi sunnatu minal ajabil ujabi dzalik. Dan wa yaziduhu wuduhan dan menambahkan terhadap perkara tersebut yakni apa yang telah Allah terangkan di dalam Al-Qur'an perintah ijtima' perintah untuk bersatu di atas al-haq dan larangan dan pecah belah ternyata ditambahkan menjadi semakin jelas yakni apa-apa yang datang dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukannya dalam Al-Qur'an saja tapi juga dalam apa sunnah hal ini termasuk perkara yang min ajabil ujab tidak perkara yang sangat mengagumkan dalam hal tersebut di antara dalil dari sunnah yang memerintahkan untuk bersatu dan melarang dari perpecahan. Nah, barakallahu fikum disebutkan oleh Syekh Shalih Fauzan hafizallahu di antaranya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan selainnya Rasulullah SAW bersabda, "Fa innahu man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira. Fa 'alaikum bisunnati wa sunnati al-khulafa ar-rasyidin. Ini di antara dalilnya. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya barang siapa yang hidup di antara kalian setelah beliau wafat, maka dia akan melihat ikhtilaf, perselisihan, perpecahan yang banyak. Apa solusinya? Rasulullah menyebutkan solusinya, fa'alaikum bisunnati maka wajib atas kalian alaikum ilzamu terus menerus kalian dengan sunnahku dan sunnah khulafa rasyidin. Berarti berdasarkan hadis ini, nah, ikhtilaf kathira persisian banyak itu apa? Dilarang. Karena Rasulullah mengatakan barang siapa yang melihat persisian banyak, hendaklah dia kembali kepada apa? Terus berpegang teguh dengan sunnah Rasul dan sunnah para khalifah Rasyidun. Radiyallahu anhu. Juga di antara dalil dari sunnah yang memerintahkan persatuan di atas al-haq dan melarang dari perpecahan sebagaimana antum mungkin pernah mendengar hadis iftiraqul ummah. Beliau mengatakan satabtariqu ummati ala 73 firqatan kulluhum fin nari illa wahidah. Rasulullah mengatakan bahwasanya umatku ini umat ijabah umatku umat ijabah, yaitu umat yang sudah menyambut dakwah Rasulullah. Ini disebut umat ijabah, umat muslim. Nah, akan berpecah menjadi 73 golongan. Semuanya masuk neraka kecuali satu kata Rasulullah. Dan dijelaskan dalam nah, lanjutan hadisnya berserta riwayat lain bahwa yang satu ini adalah ma'ana alaihi yauma wa ashabi. Yaitu yang berada di atas jalan yang aku dan para sahabatku naam di atas jalan tersebut. Dalam hadis ini Rasulullah mengatakan ini disebutkan perpecahan umat dan maknanya pujian apa celaan? Al-madah atau dham dalam hadis ini yang 73 tadi satu selamat yang 72 ini konteks dalam hadis ini pujian apa celaan? Huh? Pujian apa celaan? Ancaman ancamannya neraka, pujian apa celaan? Celaan. Nah, kalimat semakna dengan seperti ini, ini maknanya mana nahyu, larangan. Karena pada terkandung ancaman dan celaan. kalau Masa mengatakan ikhtilafu umat rahmah, Rasul mengatakan bahwa tadi diancam dengan neraka. Menyelisihi dalil. Ikhwani fidin rahimana rahimakumullah. Namun kemudian kata Syekh, demikian gamblangnya perintah Allah kepada kita untuk bersatu di atas al-haq dan larangan dari berpecah belah. Namun kata muallif, "Summa sara al-amru ila anna al-iftiraqa fi usulid din wa furu'ihi huwa al-ilmu wal fiqh fid din وصار العمر بالاجتماع لا يقول إلا زنديق أو مجنون سبحان الله الله أكبر Benar-benar kalimat yang mungkar, anggapan yang mungkar yang sebagaimana saya terangkan di sini. Summa sara amru, kemudian jadilah perkaranya. Dalam keadaan sudah jelaskan ayat, dalil dari Al-Qur'an, dalil dari sunnah, jelas memerintahkan untuk bersatu bahkan prinsip yang utama dalam agama Islam al-ijtima' 'alal haq wa nabdul furqah namun dalam keadaan sudah gamblang ternyata perkara tersebut berubah menjadi apa bahwasanya iftirak berpecah belah dalam usuluddin perkara-perkara prinsip agama juga dalam perkara cabang-cabangnya malah dijadikan inilah fiqhu ilmu ini adalah ilmu wal fiqhu fiddin jadi orang yang berpecah belah membolehkan ini orang yang paham ngerti agama sampai-sampai ketika dinasehati bahwasanya tidak boleh nah, memiliki pemahaman demikian karena menyelisih Quran dan Sunnah Rasulullah SAW dikatakan kamu ini belajarnya belum tamat kalau kamu sudah tamat belajarnya kamu akan apa sama seperti kita Hah? kan ya yang berpecah belah yang menyelisihi dalil dianggap ilmu dan memahami agama din paham tentang agama yang mengajak kepada persatuan di atas dalil Al-Quran wa Sunnah dianggapnya sebagaimana kata Syekh tidaklah orang mengatakan al-ijtima' al-haq wa nabdul furqa melainkan dikatakan orang itu orang zindik atau majnun la ilaha illallah keadaannya terjadi kita mengajak manusia untuk kembali ibadah hanya kepada Allah sesuai dalilnya jangan syirik Pak Syirik itu diperingatkan. Ia bersatu di atas dalil dalam masalah akidah kan. Dalam masalah tauhid. Dalam masalah ibadah di, diajak manusia untuk benar-benar beribadah di atas sunnah. Supaya bersatu ibadahnya di atas apa? Sunnah. Jangan berbeda-beda sesuai dengan pemahaman masing-masing. Namun dikatakan kepada setiap para duat yang mengajak kepada tauhid, mengajak kepada sunnah, mengajak umat untuk bersatu di atas tauhid dan sunnah, dikatakan ini adalah naam Zionis ya antek-antek Zionis pemecah belah ini zindik ini majnun dan sekian banyak gelar disematkan kepada mereka iya tidak nah demikian keadaan Khawani fidin rahimana rahimakumullah maka Syekh Salih Fauzan menjelaskan صار الأمر مع الأسف عند المتأخرين أن الاختلاف في الأصول والفروع والفقه Jadilah perkara ini betapa sangat disayangkan. Betapa menyedihkan. Bagi orang-orang yang belakangan ini bahwasanya perselisihan dalam usul dalam perkara-perkara pokok agama dan cabangnya adalah fiqh, adalah ini ilmu pemahaman yang benar. Ma'annal wajib padahal yang wajib adalah al-aksu, kebalikannya. Padahal yang wajib adalah apa? Bersatu di atas al-haq dan membuang perpecahan, menjauhi perpecahan. Ini yang wajib. Namun dibalik keadaannya. Naam, khawanifiddin rahimana rahimakumullah. Apa di antara ucapan mereka? Inna tafarruqa wa al-hurriyah linnas nas wa adamul hajri alaihim ada huwa al-fiqh bahwasanya berpecah belah dan memberikan kebebasan kepada manusia. Bebas. Yang ini berpendapat demikian, silakan. Yang ini berpendapat demikian, silakan. Yang ini mau apa? Demikian, silakan. Sing penting namanya Islam. Ya, salatnya ke Ka'bah, silakan. Ini namanya i'ta'u hurriyah, memberikan kebebasan. Nah, pernah terjadi di zaman seorang tabi'in, kalau tidak saya ingat Sajid bin Musayyib rahimahullah seorang dia sholat setelah terbit fajar memperbanyak sholat waruka terus sholat sholat sholat. sholat. dinasehati oleh beliau namun dia malah ber, bertanya kepadanya ya Abu Abdullah apakah Allah akan mengadab saya karena sholat? dijawab oleh beliau rahimahullah tidak namun Allah akan mengadabmu karena menyelisihi sunnah Bukan sholatnya, tapi kaifiat sholat seperti itu menyelisih apa? Sunnah. Yang jadi patokan bukan ini ibadah, ibadah, ibadah. Tetapi apakah ibadahnya tadi sesuai dengan sunnah Rasulullah atau tidak? Ini yang jadi ibrah patokannya. Khawalifidin rahimanu rahimakumullah. Kalau memberikan huriyah kebebasan ini keyakinan tadi al mutakhirin Warakallahu fikum. Bahkan mereka mengatakan, hada min sa'ati Islam ini termasuk dari keluasan agama Islam. Benar-benar bahkan hal seperti ini sudah dimiliki oleh orang-orang yang secara bohir mendakwakan kepada sunnah dengan mengatakan nuridu manhaj apyah. Kami menginginkan manhaj yang luas. Nah, barakallahu fikum. Yang penting mengajak kepada sunnah. Kalau ini ya ada yang ini sunnah tapi agak-agak khawarij ya nggak mengapa lah. Yang penting mengajarkan tauhid. Ya. Yang ini dakwah tauhid tapi ya ini agak naam mengajarkan pemikiran-pemikiran naam khilafah-khilafah seperti ini ya nggak mengapa lah. Manhaj apiah Ini yang mereka katakan ini termasuk kelapangan agama Islam. Subhanallah. Ikhwani fidin rahimana rahimakumullah Bahkan mereka mengatakan Ida harrama alaina ahadun syai'an najidu man yufti bihillihi. Kalau kami kata mereka, kalau kita mendapatkan Nah, seorang dia mengharamkan kepada kami satu perkara, namun kami mendapatkan orang yang berfatwa halalnya perkara tadi. Terjadi perbedaan, fatwa. Maka ittakhadun nas hum musyarri'in. Fa'ala ra'yi haula idza qala fulan hadha halal sara halalan lana walau kana haraman min fi kitabillahi wa sunnati Rasulullah sallallahu Ini perbuatan mereka ini. Kalau kami mendapatkan seorang memfatwakan ini haram, ternyata kami juga mendapatkan ini halal. Nah, maka apa? Manusia ya silahkan mengambil tadi. Dalam bahasa yang lebih halus sekarang dan ini banyak di naam terus disuarakan oleh orang-orang tadi yang mengaku-ngaku menisbatkan kepada dakwah sunnah dengan kalimat la yalzamuni. Jangan memaksa saya, jangan mewajibkan saya. Anda berfatwa dengan ulama pulang saya juga punya ulama pulang Ini kan perkara ijtihadiyah saja. Allah musta'an tidak dirinci. Seakan-akan bahwa dibolehkan atau maksud dari mengambil pendapat ulama ini, mengambil pendapat ulama ini hanya sebatas menyandarkan kepada para ulamanya. Padahal kewajiban kita bukan semata-mata mengikuti ulamanya, tapi mengikuti apa? Dalilnya kan? Allah Subhanahu wa taala mengatakan ittabi'u ma unzila ilaikum mir Ikutilah oleh kalian akan diturunkan kepada kalian dari Rabb kalian. Ad-dalil, Al-Quran, was sunnah. Ini kewajiban kita. Kalau ada seorang berfatwa demikian, namun ternyata di kemudian hari dijelaskan oleh para ulama yang lain bahwa pendapatnya salah, menyelisih dalil, bagaimana kewajiban kita? Sebagai orang yang datang setelahnya, apa kewajiban kita? mengikuti pendapat yang nah mungkin ijtihad tapi keliru menyelisih dalil setelah diketahui pada waktu berikutnya dijelaskan para ulama kesalahannya kewajiban kita yang setelahnya bagaimana Hah? mengikuti yang mana ya atas dalil Kenapa? Ini menunjukkan bahwa kita wajib bukan menyandarkan semata-mata mengikuti ulamanya, tetapi mengikuti apa? Dalilnya. Nah, kalau ulamanya Yusuf wa yukhti, Kadang benar, kadang apa? Salah. Ini yang dimaksud tidak boleh taklid, tetapi harus ittiba ya demikian. Lihat pendalilannya. Namun orang-orang yang punya penyakit seperti ini yang membolehkan ikhtilaf Barakallahu fikum, mereka mengatakan demikian, la pendapat Anda tidak boleh memaksakan pada saya. Nah, kalau itu benar-benar perkara yang yasugu fi ijtihad, namun kalau itu jelas-jelas menjelisih dalil, ya tidak boleh kita kukuh dengan pendapat seseorang ketika sudah diketahui itu adalah menyelisihi dalil. Sebenarnya ini hanya mengikuti hawa nafsu dia kebetulan ada ulama yang berpendapat dengan pendapat itu. Maka kebiasaan mereka akan mencari syawab hal pendapat-pendapat yang nyeleneh dari para ulama, keliru kekeliruan, kekeliruan atau pendapat-pendapat yang nyeleneh. Yang nyelisihi. Ketika pendapat yang mu'tabar seperti ini tapi ada pendapat yang nyeleneh, dia ikut. Kenapa? Saya ini kenapa? Ada ulama kok yang berpendapat demikian? Allah Lihat. Yang seperti ini katakan para ulama barang siapa yang terus mengikuti syawal pendapat-pendapat yang nyeleneh menunjukkan hatinya tidak ingin al-haq kan Menunjukkan hatinya ingin apa? Ha, menginginkan hawa nafsu saja. Ini bisa na'udzubillah menjurumuskan kepada zandaqah. Allah min dhalik. Akan mencari yang rusuh-rusuh. Padahal, barakallahu fikum, kalau sikap seorang muslim tidak demikian, mana tegakkan dalil dulu. Ini yang roji, Tapi masih berat. Tapi ini yang benar. Sabar, jalanikan begitu. Kemudian ini yang roji dan ternyata ringan. Alhamdulillah, dia jalankan. Sesuai dengan apa? Dalilnya. Ikhwani din rahimana rahimakumullah. Nah, demikian kewajiban seorang muslim benar-benar dia rujuk ila kitabi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam dalam semua permasalahan yang diperselisihkan akidah wal ibadah dan yang lainnya. Dengan hal inilah Allah akan jaga kita dari perselisihan. Dia akan benar-benar menjadi ahlul ijtima. Yang mana di yaumil akhir nanti Allah sebutkan dalam Al-Qur'an yauma nam barakallahu fikum pada hari di mana wajah-wajah akan diputihkan dan sebagainya akan dihitamkan yakni orang-orang yang wajahnya diputihkan adalah orang-orang ahlul ijtima' Orang yang senantiasa ingin bersatu, mengajak umat untuk bersatu di atas dalil. Al-haq. Namun orang-orang yang menyelisihi dalil, sudah tahu tapi terus menyelisihi, membiarkan tadi, biarkan saja, biarkan saja. Nah, ini adalah ahlu al-ikhtilaf wa tafarruq akan dihitamkan wajahnya di al qiyamah oleh Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillahi min dzalik. Ikhwani fid din rahimana rahimakumullah. Mungkin ini yang saya bisa sampaikan sebagian dari apa yang dituliskan oleh Syekh beserta naam saya mengambil penjelasan dari sebagian para ulama lainnya mohon maaf atas kekurangannya kita berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan apa yang kita baca kita dengar menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita untuk kita amalkan dan semoga Allah memberikan kekokohan kepada kita di atas manhaj ini sampai Allah mewafatkan kita subhanaka Allahumma wa bihamdika أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والحمد لله رب العالمين